Kita lanjutkan kembali kajian kitab Syara' Al-Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Sekarang kita masuk pada poin ke-78. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa nu'minu bil kiramil katibin." Dan kita beriman kepada malaikat yang mulia yang mencatat amal perbuatan manusia, al-katibin. Fa in qad ja'alahum alaina hafizin. Dan sesungguhnya Allah taala menjadikan para malaikat itu sebagai penjaga atas kita Kemudian poin yang ke-79 Imam Tahawi berkata wa nu'minu bimalakil maut dan kita beriman kepada malaikat maut al muwakkalu atau al muwakkali biqabdi arwahil alamin yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Kemudian poin yang berikutnya 80 wa bi azabil qabr liman kana lahu ahlan dan kita beriman kepada adab kubur bagi yang berhak mendapatkannya wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi arabihi, rabbih wa dinihi wa nabihi dan kita beriman kepada pertanyaan malaikat mungkar wa nakir di dalam kuburnya tentang siapa robnya apa agamanya dan apa dan siapa nabinya wa ala bihil akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an sahabati ridwanullahi alaihim dan juga sesuai dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua permasalahan yang dibahas oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah yaitu yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat dan iman kepada al-yaumil akhir. Iman kepada hari akhir, yaitu diantaranya tentang azab kubur di sini. Kita baca syarahnya. Yu'minu ahlus sunnati bil malaikatil kiram al-katibin. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani tentang adanya para malaikat yang mulia yang ditugaskan untuk mencatat yaitu mencatat amal perbuatan manusia. Kita sudah pernah sampaikan secara global dahulu bahwasanya iman kepada para malaikat itu mencakup empat hal. Iman kepada wujud mereka, yang kedua iman kepada nama-nama mereka secara global maupun terperinci. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka. Dan yang keempat, beriman kepada tugas para malaikat. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah tentang salah satu nama malaikat. Meskipun di sini nama secara kelompok, bukan nama secara individu. Para ulama membagi nama malaikat ada dua macam, nama secara individu-individu seperti Jibril, Mikail satu malaikat saja. Adapun katibin ini bentuknya jamak lebih dari lebih dari satu yang mencatat amal perbuatan manusia. Maka wajib untuk kita mengimaninya. Mengimani namanya yaitu al-katibin dan sekaligus tugas mereka adalah mencatat amal perbuatan manusia. Alladzina ja'alahumullahu ta'ala hafazatan alaina dan Allah menjadikan mereka-mereka tersebut sebagai penjaga bagi kita yaitu menjaga amal perbuatan kita mengawasi apa yang kita perbuat yuhsuna alaina jami'a aqwalina wa af'alina mereka para malaikat yang ditugaskan mencatat ini mencatat semua ucapan kita mencatat semua amal perbuatan kita bahkan kata para ulama salaf di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala sampai-sampai keluhan seseorang, misalnya ketika dia mengeluh sakit, ya misalnya kalau kita mengatakan aduh misalnya sakitnya atau sayang sejenis dengan itu dari ucapan manusia yang mengeluh tentang sakitnya itu pengata Imam Ahmad rahimahullah dicatat oleh para malaikat. Eh, meskipun nanti hukumannya itu tergantung pada Allah tidak semua dicatat itu pasti jelek tidak mungkin bisa jadi apa yang baik ini ya semua apa yang dilakukan oleh manusia semua apa yang dikatakan oleh manusia itu semuanya dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan al-katibin atau kiraman katibin wala yufarikunana illa indal khala'i wal jima'i disebutkan di sini dan mereka para malaikat tersebut tidaklah meninggalkan kita kecuali ketika kita ada di dalam toilet ya, wal jima ketika berjima atau bergaul dengan istri ketika itu malaikat tidak lagi bersama dengan kita wahumul madkuruna fi qauli ta'ala dan mereka malaikat-malaikat tersebut tercantum dalam firman Allah wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya di atas kalian itu ada para penjaga. Siapa mereka? Kiraman katibin. Malaikat yang mulia lagi yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mereka ditugaskan Allah untuk mengawasi apa yang diperbuat dan yang diucapkan oleh manusia dan sekaligus mencatatnya dan kemudian diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara di sini dikatakan wa minhum raqibun wa atidun. Di antara malaikat-malaikat yang mencatat tersebut di sini disebutkan e, qaribun wa atid. Ini sudah kita sampaikan dahulu ada khilaf antara para ulama apakah dua ini sifat malaikat atau nama malaikat. Ya, meskipun anak pribadi sekarang lebih condong kepada itu hanya sekedar pensifatan saja. Rokibun atidun itu sifat dari dua malaikat yang mencatat amalan hamba dan perkataan hamba. Koribun atid itu artinya hadirun syahidun. Yaitu dua malaikat yang hadir dan sekaligus mengawasi perbuatan ataupun ucapan manusia. Jadi Rokibun atid ini pendapat yang rojo, Wallahu'alam. alam ini sifat bukan nama alladaini zakar ala atau aladina Allah taala biqaulihi yang mana Allah menyebutkan dalam firman-Nya ma yalfiru min qaulin illa ladaihi raqibun atid dan tidaklah yang keluar dari ucapan manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang sifatnya raqibun artinya mengawasi atidun hadirun syahidun yang menyaksikan perbuatan manusia. Ini di antara malaikat-malaikat yang wajib untuk kita mengimani mereka secara terperinci, terperinci dalam segi nama maupun juga dalam segi e, sifat ataupun tugas mereka yang mencatat amalan hamba. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya malaikat itu ada empat yang selalu ada di sekitar manusia yaitu malaikat di kanan dan di kiri yang mencatat amal perbuatan yang baik dan yang jelek ada pula malaikat yang Allah tugaskan di depan dan di belakang manusia yang disebut dengan muakibatun min baini wa min khalfihi Allah mengatakan bahwasanya lahumu akibatun muaqibatun min baini yadihi wa min khalfihi. Setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran untuk menjaga manusia. Jadi setiap harinya itu malaikat ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia. Yang depan yang di belakangnya ini tugasnya menjaga manusia dari musibah atau malapetaka yang akan menimpanya seperti penyakit misalnya seperti yang kita pernah jelaskan bahwasanya kita ketahui bersama di udara banyak virus, banyak bakteri dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat yang ada di hadapan manusia, di depan dan di belakangnya, tujuannya untuk membentengi manusia dari segala hal yang mencelakakannya. Namun ketika Allah menginginkan manusia itu tertimpa musibah tersebut, Allah memerintahkan malaikat itu untuk meninggalkan orang tersebut. Jadi intinya setiap harinya manusia dikelilingi oleh empat malaikat. Di kanan dan di kiri tugasnya mencatat amal perbuatannya dan ucapannya. Di depan dan di belakangnya itu malaikat yang menjaga dalam, dalam artian fisik manusia itu dari mara bahaya. Dan ini termasuk hal yang perlu kita syukuri. Malaikat itulah kata pak ulama di antara samaratil iman bil malaika, buah iman kepada para malaikat yaitu kita terus bersyukur kepada Allah yaitu bahwasanya Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya di antaranya mengutus dua malaikat yang ada di depannya dan di belakangnya untuk menjaganya dari segala bentuk mara bahaya demikian pula kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang bernama Jibril yang menurunkan wahyu dan dengan wahyu itu kita bisa mendapatkan petunjuk kita bersyukur kepada Allah demikian pula dengan adanya Mikail yang menurunkan hujan ya yang menurunkan apa hujan agar kita tidak kepanasan seperti kemarin-kemarin ini kita apa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberikan kenikmatan kepada kepada kita dan sekaligus di antara buah iman kepada mereka kita cinta kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bukan seperti orang-orang al-Yahud yang mereka benci, yang mereka membenci malaikat di antaranya malaikat Jibril seperti yang Allah firmankan man kana aduan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mikal fa inallaha aduwwul kafirin Barang siapa yang membenci, yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan para rasul-rasulnya dan membenci, memusuhi malaikat Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini salah satu ciri orang-orang Yahudi, mereka membenci para malaikat, antaranya mereka Jibril dan Mikail. Dan ini pula yang dilakukan oleh kelompok Syiah, yang merupakan apa? Cucunya orang-orang Al-Yahudi. Mereka pembenci mereka Jibril di antaranya Mereka menuduh bahwa Jibril itu salah alamat ketika menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Sebetulnya yang berhak mendapatkan wahyu yang jadi Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Kata mereka apa? Jibril salah salah alamat. Ini warisannya apa? Nenek moyang mereka dari orang-orang al-Yahud. Adapun orang beriman, mereka sangat cinta, menghormati para malaikat namun sesuai dengan batasan-batasannya. Kemudian poin yang berikutnya masih berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Wa yu'minuna bimalakil maut. Ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang beriman mengimani akan adanya malaikatul maut, malaikat yang mencabut nyawa. Alladzi kallafahu Allah taala biqabdi arwahil alamin min as-saqalain. Yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa makhluk-makhluknya khususnya dari kalangan jin maupun manusia. as saqalain disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat mautlah yang mewafatkan kalian yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Kul yatawafakum malakul maut. Ini intinya bahwasanya malaikat maut, malaikat maut ini tugasnya mewafatkan manusia. Dan tadi dikatakan al jin juga karena jin juga merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Adapun malakul maut ini satu malaikat. Satu malaikat yang wajib untuk kita mengimaninya. Wa nisbatu tawaffi ila malakil maut bi'tibari annahu alladhi yubashir qabda ruhi bi'idznillah ta'ala wa lima kana dzalik ta'ala wa iradati nusibat tawaffi ila Allah ta'ala aidan id wal fa'il ala fil haqiqah. Di sini ada permasalahan yang juga dibahas oleh para ulama tentang siapakah yang sebenarnya itu mewafatkan manusia. Karena ada tiga ayat yang sekilas itu kelihatan kontradiksi atau bertentangan. Yaitu ayat yang mengatakan yang pertama tadi malaikat maut. Ada pula dalam ayat yang lain dan surat Az-Zumar di sini disebutkan Allahu yatawaffal anfusa mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Dalam ayat yang lain dikatakan para rusul, para malaikat-malaikat. Maka bagaimana menjamakannya? Tentunya tidak akan mungkin ada kontradiksi dalam Al-Qur'an. Cuma sekarang apa? Tinggal bagaimana menjamakkan antara ayat-ayat tersebut. Maka disebutkan oleh para ulama yang pertama perintah untuk mematikan, mewafatkan manusia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah dikatakan Allah itu yang mewafatkan. Karena apa perintah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali dengan perintah dari Allah. La ya'suna Allah ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat adalah mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Rabb mereka dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini kenapa dikatakan yang muafakat itu Allah karena Allah yang memerintahkan dengan seizin dari Allah. Adapun kenapa dikatakan malaikat maut yang mencabut nyawa karena dia yang langsung diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap manusia. Seperti yang disebutkan juga oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang lebar hadis Barak bin Azib yang berkaitan dengan perjalanan roh manusia. Mulai dia apa dicabut nyawanya sampai masuk ke dalam e, alam barzah, alam kubur. Kemudian adapun dinisbatkannya kematian kepada para malaikat-malaikat yang lain itu dikarenakan setelah malaikat maut mencabut nyawa itu maka diserahkan kepada malaikat-malaikat yang lainnya yang dia akan mau yang mereka akan bawanya sampai ke ke langit. Kalau orang beriman akan dibukakan langit yang pertama sampai yang ketujuh, kemudian dikembalikan kepada alam barzah. Adapun orang kafir tidak bisa masuk ke dalam langit, langsung diturunkan ke alam kuburnya. Jadi sekali lagi ini pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana menjamakkan antara ketiga ayat yang kelihatannya kontradiksi berkaitan dengan siapa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia. Jadi ya iya, tidak ada pertentangan, tinggal apa? Dilihat dari sisi yang mananya. Kalau dilihat dari sisi yang memerintahkan, maka Allah yang mewafatkan. Kalau dilihat dari sisi siapa yang mencabut langsung nyawa manusia, maka malakul maut. Adapun setelah malakul maut itu mencabut nyawa manusia, lalu diserahkan kepada para malaikat. Jadi semuanya ada tugasnya masing-masing. Dikatakan di sini dalam surat Asajdah ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Qul yatawaffakumul qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Alladhi wukila bikum, yang diwakilkan atau yang ditugaskan kepada kalian, summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian dikembalikan. Wa nisbatu tawaffi ila malakil maut bi'tibari annahu alladhi yubashir qabla ruhi bi'idznillah ta'ala Disebutkan kematian ini kepada malakut maut dilihat dari sisi dialah yang langsung mencabut nyawa atau mencabut roh manusia dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu seizin dari Allah Subhanahu wa taala dan karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala maka dinisbatkan tawaf itu kepada Allah Subhanahu wa taala. huwa al fa'il fil haqiqah maka disebut juga Allah sebagai pelaku atau dari e, pencabut nyawa tersebut karena dengan perintahnya lah malaikat maut itu menyabut nyawa manusia Allah berfirman tadi dalam surat Al-Az-Zumar ayat 42 Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah lah yang mencabut jiwa ketika kematiannya walati lam tamut fi manamiha demikian pula Allah yang mewafatkan jiwa pada waktu tidurnya. Oleh itulah para ulama mengatakan an-naum akul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Karena di sini Allah menamakan apa? Tidur itu seolah-olah apa? Mati ya tawaffa al-anfusa. Allah mewafatkan jiwa meskipun dia dalam keadaan apa? dalam keadaan tidur. Fayumsiku lati qadha 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian Allah lah setelah orang itu diwafatkan pada waktu tidurnya, maka Allah menahan jiwa yang Allah putuskan kematiannya. Oleh karena itulah orang yang mau tidur siap-siap untuk apa? Dibiarkan rohnya Allah Ta'ala tidak dikembalikan lagi. Ya maka apa? Harus ada persiapan. Di antaranya banyak berdoa ketika mau tidur dan banyak berwasiat misalnya kalau masih punya utang dan seterusnya. Jadi ya harus siap-siap. Allah mengatakan di sini, "Fayumsikullati qadha alihal mauta." Dan dia Allah menahan jiwa yang Allah putuskan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Namun Allah melepas jiwa yang lainnya sampai kepada waktu kematiannya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Kata Asari di sini wala ta'arudu abadan. Antara dua hal ini tidak ada pertentangan antara siapa yang mewafatkan itu, Allah ataukah malakul maut. La ta'arudu abad. tidak ada pertentangan sama sekali. Fa malakul mauti yaqbidu al arwah allati ya'muruhullahu biha malaikat maut hanyalah mencabut nyawa orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut. Wa huwa min a'dhami malaikat khalqan dan malaikat maut merupakan malaikat yang sangat agung penciptaannya. Ini yang berkaitan dengan e, tugas malaikatul maut, malaikatul maut. Hanya satu malaikatul maut. Walam yalid lahu ismun muhaddadun fil kitab wa sunnah eh, tidak ada nama yang khusus bagi malakul maut ini di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW yang ada hanya apa malakul maut. Eh, kalau kita terjemahkan mereka pencabut nyawa. Wa ma warada fi dalik fala yasihu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan tentang namanya sebagai Israel ini tidak ada yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna huwa min kalami ahli kitab. Nama itu hanyalah ucapan ahli kitab yang tidak bisa dijadikan hujah. Nah, apa cukup kita mengatakan malakul maut yang tugasnya mencabut nyawa setiap manusia. Kemudian poin yang berikutnya 80 ini pindah kepada permasalahan al-iman beliau mil akhir. Iman kepada hari akhir sudah kita sebutkan dahulu iman kepada hari akhir itu definisinya adalah al-iman bima yakunu ba'dal maut. Beriman kepada segala hal yang terjadi setelah kematian. Yang pertama adalah apa? Fitnatul khobar Pertanyaan mungkar wa nakir. Namanya fitnatul khobar Diuji manusia tentang siapa rohnya, siapa nabinya dan apa agamanya. Ini termasuk rentetan iman kepada al-yaumil akhir. Kata pengarang di sini, wa yu'minuna bi anna fil qabri azaban haqiqiyan yakau al kufari wal munafiqin wa ala man sya'allahu min fasaqatil muslimin. Al-Sunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya di alam kubur itu ada azab yang hakiki yang sebenar-benarnya ada dan itu berlaku bagi orang kafir orang-orang munafikin dan berlaku bagi orang-orang dari kaum muslimin yang berbuat dosa-dosa besar khususnya atau yang berbuat dosa atau orang-orang fasik dari kaum muslimin. Adapun dalil tentang adanya ada kubur ini sangat banyak di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih. Di antaranya firman Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha huduan wa asiyah wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun al azab api neraka itu ditampakkan kepada keluarga Fir'aun pada siang dan petang hari. Wa yawma Musa, ketika tegaknya hari kiamat Allah mengatakan kepada para malaikat adkhilu ala fir'aun al-azab. Masukkan keluarga Fir'aun ke dalam al-azab atau Fir'aun dan yang mengikutinya ke dalam azab api neraka. Jadi sebelumnya adalah apa? Api yang ditampakkan di dalam kuburnya Fir'aun dan yang mengikutinya. Ini diantara apa? Salah satu azab bagi orang-orang kafir. Dipanasi kuburannya, dipanasi alam barzahnya. Nasallahu salam wal afiyah. Dan dari sini pula kata para ulama, ini masih berkaitan dengan eh, sebenarnya surga dan neraka insyaallah Allah ada penjelasannya nanti. Yaitu bahwasanya api neraka meskipun belum ada penghuninya, ini sudah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Berlainan dengan pendapat kelompok Al-Mu'tazilah atau kelompok rasionalisme yang mereka mengatakan kalau Allah menciptakan surga dan neraka namun belum ada penghuninya, itu kalau istilah kita mubazir karena para ulama al-sunnah wal jamaah tidak. Tidak sia-sia penciptaan surga dan neraka sekarang ini. Karena apa? Sudah Allah gunakan untuk memberikan adab kepada orang kafir dan juga surga Allah berikan kepada orang-orang mukmin ketika mereka masih dalam di alam barzah. Nanti akan kita sebutkan lagi. Intinya di antara adab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir seperti yang Allah firmankan tadi, "An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa asyiya." api neraka itu ditampakkan kepada keluarga Fir'aun atau ahli Fir'aun, pengikut Fir'aun dan juga tentunya Fir'aun pada siang dan petang hari dan pada waktu hari kiamat Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk masukkan mereka ke dalam eh, azab yang sangat pedih yaitu azab api neraka. Kata Imam Bukhari rahimahullah, ini kalau nggak salah ayatnya dalam surat Al-Mu'min atau Ghafir ya, bisa dilihat nanti. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mentafsir ayat ini beliau mengatakan hadhihi akbaru adillatin li ahli sunnah wal jamaah ala isbati azabil qabri fil barzah. Bahwasanya ini ayat merupakan dalil yang sangat besar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzah. Ini dalil dari apa? Ayat Al-Quran. Masih banyak lagi ayat yang lainnya. Adapun hadis dari Rasulullah SAW seperti apa? Doa yang kita ucapkan ketika tasyahud. Kita berlindung kepada Allah dari empat hal. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada dari azab azab Seandainya azab kubur tidak ada, apa manfaatnya kita berlindung kepada Allah dari azab kubur tersebut? Maka ini sekali lagi yang diyakini oleh al-sunnah wal jamaah bahwasanya azab kubur itu benar adanya ada kubur itu benar adanya. Seperti yang juga disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir tidak bisa menjawab ketika ditanya marrabuka wa man nabiyuka wa madinuka orang itu hanya mengatakan ha ha la adri aku tidak tahu sami tunna saya yakuna syai'an fakultu Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku ikut-ikutan. Aku mengikuti mereka. Ini balasan bagi orang yang apa? Tantaklid buta. Tidak tahu apakah diajak kepada kesyirikan, kebid'ahan. Ikut-ikut saja. Maka pada waktu di alam barzakh, dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar, Wanakir. Maka pada saat itulah Allah akan memberikan siksanya di alam barzakh. Di antaranya disebutkan dalam hadis itu kuburannya akan disempitkan sampai hancur tulang belulangnya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan ada seseorang yang dia bisu, diutus untuk apa? Menyiksa orang tersebut dengan membawa palu yang sangat besar. Jika dipukulkan di sebuah gunung akan hancur gunung tersebut. Dan itu dipukulkan kepada manusia-manusia yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Dan orang yang dipukul dengan palu tersebut dia akan menjerit. Dan semua makhluk akan bisa mendengarnya illa sakalain kata Rasulullah kecuali manusia dan dan al-jin tidak bisa mendengar siksa al-qabr. Demikian pula yang telah disabdakan Rasul SAW. Rasul mengatakan, "Laula alla tadafanu la da'atallaha an yusmi'akum min azabil qabr ma asma." Atau kamu kala Nabi SAW. Rasul mengatakan, seandainya aku tidak khawatir, kalian tidak saling mau menguburkan satu dengan yang lain, aku akan mendoakan Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan adab kubur seperti yang aku dengar. Namun Rasul khawatir kalau manusia itu mendengar adab kubur tidak akan mungkin mereka mau apa menguburkan saudaranya karena apa akan mendengar adab kubur tersebut. Adapun hewan mereka bisa mendengar adab adab kubur. Adapun jin dan manusia tidak bisa mendengar adab kubur. Ini apa? Di antara hikmah mereka beriman kepada yang baik. Seandainya itu diperdengarkan kepada mereka tidak ada lagi iman kepada gaib seperti seperti ini kemudian dikatakan di sini walaisal muradu min qabr qabar hadhil hufratu fil ardi bukanlah yang dimaksud dengan azab kubur itu lubang yang digali oleh manusia untuk menguburkan saudaranya bukan itu maksudnya alam kubur bukan itu maksudnya alam alam barzah alam barzah itu di luar alam dunia alam gaib. Ya, meskipun penamanya hanya apa? Alam kubur. Namun bukan maksudnya kubur yang kita lihat ini. Ini alam apa? Alam gaib. Makanya tidak benar kalau orang-orang yang menuhankan akalnya mengatakan apa? Tidak ada adat kubur. Kenapa? Kalau kita gali kuburan orang kafir, tidak kita lihat kuburnya disempitkan, tulang belulangnya hancur, tidak ada. Maka mereka pun tidak mengimani apa? Adat kubur. Ini apa? Sudah salah dari awalnya. Salah dengan apa? Memiliki persepsi atau pendapat ada kubur itu ada di kuburan itu sendiri. Tidak. Ada kubur itu di alam barzah yang tidak bisa kita apa? Melihatnya. Ya, kita telah mengetahui alam itu ada tiga. Alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Yang bisa kita ketahui, yang bisa kita panca indera hanya alam dunia. Alam barzah, alam akhirat tidak bisa kita melihatnya atau merasakannya sekarang ini. Cuma yang bisa kita apa lakukan beriman kepada yang Raib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa beriman kepada yang raib. Dikatakan di sini balil murad alamul barzah. Alam kubur itu yang dimaksud adalah alamul barzah. Adapun dikatakan alam kubur itu dilihat dari sisi apa? Al-ghalib. Kebanyakan manusia itu di dikubur. Di sini kata Pak ulama bukan berarti yang tidak dikubur itu tidak ditanya oleh malaikat mungkar wa Bukan artinya apa? Yang mati misalnya di laut tenggelam, bukan berarti dia tidak didatangi malaikat mungkar wa Bukan berarti yang mati dalam keadaan terbakar hangus habis tidak ditanya oleh mungkar wa tidak. Demikian pula bukan berarti makna fitnatul qabr itu kalau orang itu mati dimakan oleh harimau misalnya atau ditelan oleh ular bukan berarti dia tidak ditanya oleh mungkar wa Semua yang mati akan tegak padanya apa? Fitnatul qabr. Kecuali yang dikecualikan oleh Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah di antaranya para syuhada. Eh mereka apa? Tidak fitnah di dalam kuburnya. Artinya tidak ditanya di dalam kuburnya karena dia sudah mendapatkan ujian ketika dunia dengan apa? Kilatan pedang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun setiap orang pasti merasakan fitnatul qabr, ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir meskipun matinya tidak dikubur di kuburan. Namun mengapa dikatakan fitnatul qabr, ada kubur atau nikmat kubur? Karena memang kebanyakan orang kalau mati apa? dikubur. Namun ini tidak apa menafikan yang tidak dikubur tidak ditanya tidak semua akan ditanya, semua akan mendapatkan nikmat ataupun adab al-qabr fal muti'u yu'adza fil barzah sawa'an kana fil hufra fi batil ardi aw fil bahri fi batil hitani aw fi hawasir tuyuri aw fi butuni sibai wa ghariha orang-orang yang jelek yang kafir, yang munafik atau yang lainnya itu akan diadab di alam barzakh baik dia itu ada di kerak bumi atau ada di dalam laut, dalam samudra, di perut hewan laut atau di dalam perut ikan paus atau ikan hiu atau dia dimakan burung-burung atau dia ada di perut binatang-binatang buas itu semuanya akan merasakan azab kubur. Sekali lagi ada kubur, sekali lagi bukan lubang atau e, kuburan yang kita apa melubanginya ketika mau me, me, apa namanya memendam atau mau menguburkan saudara kita. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah alam barzah, alam ghaib. Oleh karena itulah kita nggak merasakan bagaimana azab api tersebut, kemudian bagaimana nikmat ya. Karena memang orang beriman ketika dia sudah menjawab pertanyaan mungkar akhir, dia akan didatangkan seseorang yang sangat tampan, yang sangat wangi baunya. Dan itulah amal soleh yang Allah bentuk sebagai seorang manusia yang menemani pelakunya di alam barzah nanti wa yu'minuna bi anna dzalik jazaa'un ajilun lahum wa annahum yastahiquna dzalik. Alusna wal Jamaah beriman bahwasanya azab kubur itu merupakan balasan yang setimpal bagi mereka yang berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat kemunafikan atau berbuat kefasikan dan sebagainya. Wa yu'minuna bi annal munkar wan nakir wa huma malakani ghalidhani yubashirani su'ala kulli insanin fi qabrihi Al-Sunnah wal Jamaah mengimani akan adanya malaikat mungkar wan nakir. Dinamakan al-mungkar wan nakir karena manusia yang ditanya itu tidak mengenalnya. Ya, al-mungkar wan nakir dari kata-kata nakir yang belum dikenal, yang belum di, dikenal. Makanya dinamakan mungkar wan nakir. Bukan maksudnya mungkar, ini mungkarot, enggak. Nah, mungkar wan nakir itu dari kata-kata nakir yang artinya tidak dikenal. kenapa? yang waktu dikubur atau orang yang dikubur baru meninggal dunia dikubur didatangi dua mereka ini mereka tidak kenal siapa yang mendatanginya. Wahuma malakan ghalidon. Ciri malaikat mungkar wanakir adalah ghalidon, malaikat yang sangat bengis. Yubashuna soalakul insani Menanyakan ya setiap manusia pertanyaan tadi tentang Robnya, agamanya dan nabinya. Makanya wajib untuk kita menyiapkan diri kalau mahasiswa, kalau siswa-siswi ketika ujian harus menyiapkan ya siang dan malam apa yang harus dia siapkan ketika ujian, maka ini merupakan ujian yang paling dasar yang ada di dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Pertanyaan mungkar wan nakir. Maka disiapkan dengan apa diantaranya belajar tentang siapa Rabb kita, siapa Nabi kita dan apa agama kita dan sekaligus kita mengamalkannya dan betul-betul kita beriman kepada Allah dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan hati kita untuk menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia maupun di akhirat. Kata para ulama, maksud di antara kata-kata di akhirat adalah di alam barzah. Allah mengokohkan lisan orang beriman untuk menjawab marrobuka wama nabiuka wama dinuka. Nah, tidak perlu apa talkinnya Pak Mudin. Ya, cukup dengan apa? Kita belajar dan mengamalkan dan sekaligus betul-betul berpegang teguh dengan agama ini. Wa kullu hadil akbar sabatat an Rasulullah SAW bi tariqit tawaturi. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan ini itu ada dalam hadis Rasulullah SAW yang mutawatir. Artinya banyak periwayatannya tidak bisa ditolak lagi. Karena sebagian ahli bid'ah itu mengatakan hadis dari tentang ada kubur itu hadisnya ahad. Artinya sedikit yang meriwayatkannya sehingga bisa ditolak dalam urusan akidah. Kata para ulama, yang pertama bahwasanya hadisnya itu mutawatir, banyak periwayatannya. Kemudian yang kedua, seandainya hadisnya ahad sedikit yang meriwayatkan, selama itu sahih wajib untuk apa? diimani. Ini diantara apa akidahnya al, al bidah mengatakan ahad tidak diterima dalam akidah. Kita katakan Rasul SAW pernah mengutus Mu'ad bin Jabal satu orang, rawinya cuma satu. Namun apa? Rasul mengutusnya akan negeri Yaman. Seandainya itu tidak sah, tidak mungkin Rasul mengutus apa? Satu orang saja. Ini menunjukkan apa? Kebatilan orang-orang yang mengatakan hadis ahad, hadis yang periwayatnya sedikit sekali, itu tidak diterima. Ini ucapan yang batil karena Pak Rasul SAW mengutus para sahabat-sahabatnya satu-satu ke sebagian negeri untuk berdakwah di jalan Allah menyampaikan al-aqidah. Bahwa jawab itikadu majalat alaihi maka wajib untuk meyakini apa yang telah disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang berikutnya 81 masih berkaitan dengan masalah al-qabr Al-Imam Tahawi berkata, "Wal qabru imma raudhatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin niran." Kuburan atau dalam ya, artian alam barzah itu kalau tidak taman di antara taman-taman surga, maka dia adalah lubang dari lubang-lubang api neraka. Jadi yang ada cuma dua, nikmat kubur atau fitnah al qabr asarah sarahnya di sini dikatakan wal qabru imma raudatun miryadil jannah kubur atau alam barzah itu kemungkinan yang pertama adalah taman di taman-taman surga. Karena di antara nikmat kubur itu Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan surga kepada orang yang di kubur tersebut. Meskipun dia belum memasukinya, namun Allah menampakkan kenikmatan yang ada dalam surga tersebut dia akan bisa merasakan bagaimana wanginya surga, apa yang ada dalam surga tersebut, meskipun dia masih belum apa di dalam surga. Demikian pula tadi kita katakan akan dibentangkan kuburannya, diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Kemudian dia didatangkan seseorang yang sangat tampan wajahnya, yang sangat wangi baunya, dan itulah amal soleh yang pernah dia lakukan di dunia ini Allah rupakan sebagai manusia yang menemani dalam alam kuburnya, apa alam kuburnya. Maka dikatakan apa? Kuburan itu taman di antara taman-taman surga. Ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa dzalika 'alal mu'minin salih alladzi yusabbitu Allah wa yujibu 'ala asyatil malaika. Yang demikian itu diberikan kepada orang mukmin yang saleh yang Allah kokohkan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar wan nakir. Ini yang pertama wa imma hufratun min hufarin niran alal kafir wal munafik wa man aradallahu min dolamatil muslimin wa khusafin. Atau bisa juga alam kubur itu adalah lubang dari lubang-lubang api neraka bagi orang-orang kafir, bagi orang munafik dan bagi siapa yang Allah kehendaki dari orang-orang yang dolim dari kaum muslimin. Dari sini para Allah mengatakan adab kubur itu ada dua macam. Adab kubur yang kekal abadi, ada pula adab kubur yang dalam waktu tertentu saja. Untuk orang kafir sejak dia masuk ke alam barzah, ke alam kubur, dia diadab sampai ditegakkan hari kiamat. Seperti yang diri Allah berikan yang Allah berikan kepada keluarga Fir'aun atau kepada pengikut Fir'aun. An-naru yuraduna 'alaiha huduwan wa asiyah Wa yauma taqum sa'ah adkhilu ala fir'aun al azab. Adapun untuk orang-orang yang fasik dari kaum muslimin, maka sesuai dengan kadar dosanya. Tidak selama-lamanya dia mendapatkan azab kubur tersebut. Walam yasihha walam yasihha dzalika lafdhu al-qabr imma radatun al jannah wa imma hufratun min hufarin Namun ucapan Imam Tahawi tadi surga itu adalah taman dari taman-taman surga, neraka itu adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Ini tidak sahih dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini bukan hadis. Ya, ucapan ini bukan hadis meskipun maknanya benar. Lam yasihha an Rasulullah SAW. Hadis ini tidak sahih dari Rasulullah SAW. Walakinnahu madmunul ahadisil mutawatirah asabita an Rasulullah SAW fi sya'nil qabar akan tetapi makna ucapan tadi itu sudah tergan, sudah terkandung dalam hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang adanya nikmat ataupun azab kubur. Seperti yang sudah kita eh, sampaikan tadi, hadis Barra bin Aziz diceritakan di situ ada kubur dan nikmat kubur. Ini apa? Maknanya kurang lebih seperti yang diucapkan oleh Imam Hawi Hawi. Ya, diantaranya tadi orang yang jalan barzah kalau dia mukmin yang bertakwa dia akan mendapatkan apa yang di surga atau diperlihatkan kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa merasakan baunya surga. al khulasa kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini diantaranya nahnu nu'min bil malaikatil kiramil katibin al hafadha kita beriman kepada para malaikat yang mulia yang mencatat amal perbuatan manusia yang menjaga manusia Wa min bi malakil maut. Kita wajib beriman kepada malaikat maut. Wa nu'minu bi adabil qabr. Wajib beriman kepada adab kubur. Wa na'imihi wa su'ali wa bi su'alihi. Demikian pula beriman kepada adab kubur, nikmat kubur dan soal di alam kubur. Wa bi munkarin wa Beriman pula kepada malaikat munkar wanakir, nakir wa bima yakunu fil qabr dan beriman kepada apa-apa yang ada di dalam kubur. Ya, Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, baru. belum mendapatkan taklif atau tugas maka di alam barzak nanti atau di alam akhirat nanti akan diberikan apa ujian ini kata para ulama kalau anak-anaknya orang kafir adapun orang beriman itu langsung masuk ke dalam nikmat kubur ataupun mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada khilaf di antara ulama tentang masalah anak kecil dari orang kafir. Adapun orang mukmin ini sepakat al sunnah mengatakan anak-anaknya orang kafir yang mati atau akon, anak-anaknya orang mukmin yang mati dalam keadaan belum balik langsung mendapatkan nikmat surga. Artinya apa? Juga di alam barzah demikian pula. Adapun anak-anak orang kafir dalam hadis yang disebutkan mereka akan diuji terlebih dahulu. Ya, tidak langsung mendapatkan azab kubur atau azab di akhirat atau nikmat di kubur ataupun azab eh, nikmat di akhirat. Ini dijelaskan oleh Al-Imam dalam tafsir beliau surat Al-Isra kalau nggak salah ayat yang ke-15 wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kita mengutus para para rasul. Ini bisa dilakukan kalau mungkin ada terjemahan lihat ayat eh, tafsir Nukathir dalam ayat ini. Beliau sebutkan panjang lebar e, khilaf para ulama juga tentang masalah ini. Namun kesimpulannya anak-anak orang yang beriman yang mati sebelum balik dia langsung mendapatkan nikmat surga tentunya nikmat di dalam barzah juga demikian pula dengan e, sebaliknya namun sebaliknya anak-anak orang kafir yang mati dalam keadaan belum balik dia diuji terlebih dahulu tidak diadab tidak diberi nikmat wallahu tentunya dia tidak akan mungkin mendapatkan nikmat atau adab kubur sampai dia diuji terlebih dahulu. Ya, karena memang di kubur seperti yang kita katakan tadi, di kubur cuma ada dua, adab ataupun apa? nikmat. Nah, tidak akan mungkin dia mendapatkan nikmat atau adab sampai dia diuji terlebih dahulu. Wallahu taala. Ya, kubur. Iya. Bagaimana doa-doa punya doa itu apakah langsung mendapatkan keringanan bagi orang tuanya yang insya Allah dia agak pada waktu itu atau sekaligus dibebaskan pada waktu itu Iya, secara umum hadis Rasul mengatakan idama ta'inu adam in koto amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia terputus semua amal ibadahnya kecuali tiga di antara warung soleh. Intinya apa? Setelah mati anak ketika mendoakan bermanfaat bagi kedua orang tuanya entah nanti diringankan atau dibebaskan ini semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak semua doa itu terkabulkan. Meskipun apa manusia tugasnya berusaha semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Rasul mengatakan tadi apabila anak Adam manusia meninggal dunia terputus semua amal ibadahnya kecuali tiga di antaranya waladun soleh anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Insya Allah bermanfaat pada waktu orang tuanya di alam barzah. Sebagaimana doa orang mukminin bermanfaat bagi orang-orang yang ada dalam kuburan. Eh, di antaranya ketika Rasul menguburkan sebagian para sahabatnya, Rasul mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alahu tasbita fa innahul Mohonlah ampun untuk saudara kalian yang dikubur ini dan mohonlah ampun kepada dan mohonlah ketapan kepada Allah karena sekarang dia ditanya. Artinya langsung doa itu apa? Bermanfaat insya Allah bagi orang yang telah dikubur. Wallahu taala. Masih ada lagi yang kan? siang karena besok mungkin ada yang sahur ya, puasa Arafah kecuali kalau nggak puasa semua yang apa apa kita teruskan nah, insya Allah kita yakini banyak yang puasa insya Allah mungkin bahkan semuanya kecuali yang ada udur ya, insya Allah yang bisa kita sampaikan Wallahu ta'ala kurang lebihnya mohon maaf wa akhiru da'wana alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh